الابن ان يحسن رعايه هذا الحق ليفوز بثواب الله سبحانه وتعالى وعظيم موعوده وفي هذا الحديث يروي آه، أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الوالد أوسط أبواب الجنة ومعنى ذلك أنه خير هذه آه، الأبواب وأعظمها شأنا قال الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه ومعنى ذلك أن بر الوالدين من أعظم موجبات وأسباب دخول الجنة وعقوق الوالدين من أعظم أسباب الحرمان من الدخول لهذا قال فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه وفي الحديث أن الرجل قال لأبي الدرداء إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها وإن أمي تأمرني بطلاقها هذه مسألة فيها تفصيل سبق الإشارة إليه في اللقاء الماضي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan juga seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Rojak dimanapun Anda berada, uh, masih tersisa satu hadis dari bab tentang birrul walidain dan menyambung silaturahmi yang kemarin sempat terlewatkan untuk kita bicarakan yaitu sebuah hadis uh, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu bahwasanya ada seseorang lelaki yang datang menemui Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia bertanya. Dan dia berkata, "Inna limra'atan wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha." Saya memiliki seorang istri, akan tapi ibuku memerintahkan saya untuk menceraikan istriku. Maka apa kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu? Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Orang tua itu adalah pintu yang paling tengah dari pintu-pintu surga. Fa'in syi'ta fadhi' Jika kau berkehendak, maka luputkanlah pintu surga tersebut darimu. Awih fadhu. Dan jika kau berkehendak, maka jagalah pintu tersebut. Hadis ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasanun sahih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang agung yang menjelaskan tentang bagaimana kedudukan yang tinggi dari bentuk berbakti kepada kedua orang tua bahwasanya kedua orang tua, baik ayah maupun ibu memiliki hak yang besar yang wajib ditunaikan oleh seorang anak dan seorang anak wajib untuk menjaga hak tersebut sehingga dia bisa meraih kemenangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala dan meraih pahala yang besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi Wasallam pernah bersabda, "Al-walid awsatu abwabil jannah." Bahwasanya orang tua itu merupakan pintu surga yang paling tengah. Ya, yang ini menunjukkan bahwasanya pintu surga tersebut pintu yang paling terbaik, pintu yang paling agung, pintu yang paling mulia, yaitu pintu yang paling tengah dari pintu-pintu surga. Kemudian eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ya bahwasanya fa syi'ta kalau kau berkehendak maka luputkanlah itu eh, engkau lenyaplah pintu tersebut darimu atau jika kau berkehendak ihfazhu jika kau berkehendak maka jagalah pintu tersebut artinya apa maknanya ini maksudnya yaitu bahwasanya uh, eh, birul walidain merupakan sebab terbesar seorang untuk masuk dalam surga ya, bahkan surga yang terbaik karena orang tua merupakan pintu surga yang terbaik dan jika seorang melalaikan hak kewajiban terhadap orang tua itu juga merupakan sebab terbesar yang bisa menghalangi dia dari masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini uh, dikisahkan ada seorang laki yang mendatangi Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dan menceritakan bahwasanya dia memiliki seorang istri akan tetapi ibunya menyuruhnya untuk menceraikan istrinya. Dan masalah ini telah kita jelaskan perinciannya pada pertemuan kemarin. ثم عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم قال الله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال الله تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار وقال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل, رب وقل, له وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقابل الترجمة الأولى التي هي بعنوان بر الوالدين وصلة الأرحام فضد ذلك عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وإذا كان بر الوالدين وصلة الأرحام من محاسن الأعمال وموجبات دخول الجنة والفوز برضا الله سبحانه وتعالى فإن ضد ذلك وهو العقوق للوالدين والقطيعة للرحم من موجبات غضب الله سبحانه وتعالى وأسباب حلول اللعنة وموجبات دخول النار وهو من كبائر الإثم وعظائم الذنوب عياذا بالله تبارك وتعالى من ذلك والمؤلف رحمه الله تعالى ساق أولا بعض الآيات من القرآن في التدليل على خطورة العقوق وتحريمه وأيضا تحريم القطيعة قطيعة الرحم و الآية الأولى فيها أن قطيعة الرحم من موجبات اللعنة قال أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله وكذلك نظير الآية التي تليها قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويدخل في ذلك صلة الرحم والآية الثالثة فيها الأمر بحفظ حق الوالدين وتذكر الإحسان العظيم والجميل السابق الذي نال الابن من والديه وأن الواجب عليه أن يحذر من العقوق وأن يكون برا بوالديه محسنا إليهما وأن يحذر من القطيعة ولو بالتأفف يحذر من العقوق ولو بالتأفف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما هذا التأفف والنهر للوالدين وإغلاظ القول عليهما ورفع الصوت وزجر الوالدين ونحو ذلك هذا كله داخل في العقوق Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab berikutnya yaitu bab yang ke-41, babun tahrimul uquqi wa qati'atur rahim. Babun tahrimul uquqi wa qati'atur rahim, yaitu tentang diharamkannya durhaka kepada kedua orang tua dan haramnya tahrimu qati'atir rahim dan haramnya eh, memutuskan tali silaturahim. Uh, Allah dalam dalam bab ini ya Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan bab ini setelah bab sebelumnya tentang birrul walidain dan menyambung silaturahmi. Jadi ini adalah bab yang berlawanan dengan bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya Al Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang bab berbakti kepada kedua orang tua, dan pentingnya bersilaturahmi dan amalan tersebut merupakan amalan-amalan yang merupakan keindahan Islam dan juga merupakan amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga dan juga seorang bisa meraih ya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala maka sebaliknya bab ini bab tentang tahrimul uquq wa qati'atir rahim tentang haramnya uququl walidain berdurhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan silaturahmi Sebaliknya dua perbuatan ini berdurhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahmi bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka jahanam dan menyebabkan seorang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di awal dari bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan beberapa ayat yang menunjukkan akan hal itu tentang bahayanya durhaka kepada kedua orang tua dan bahayanya memutuskan silaturahmi. Di antara ayat-ayat yang dibawakan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah seperti firman Allah Subhanahu wa taala فهل عسيتم إن توليتم أم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم juga Imam Nawawi rahimahullah membawakan firman Allah Subhanahu wa taala والذين ينقضون عهد الله من ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل dan orang-orang yang mereka membatalkan janji mereka kepada Allah. Padahal mereka berikrar untuk melaksanakan janji tersebut. Dan mereka memutuskan perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Itu diantaranya Allah memerintahkan untuk menyambung silaturahmi, tapi mereka memutuskan silaturahmi. Lalu sidina fil dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Apa kata Allah? Ulaika lahumul la'nati wa lahum Bagi mereka laknat Allah, bagi mereka eh, tempat kembali yang buruk. بذكر من الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ربنا telah memutuskan telah menetapkan agar tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya kalian benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Ayablughanna 'inda ra ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā. Lahumā qawlan karīman. Dan jika salah seorang dari kedua orang orang tua kalian atau keduanya telah mati, maka jawab. Maka jangan engkau berkata kepada mereka. Menghardik mereka, minta mereka. Akan tapi katakanlah, yang mulia. Waktu lahumma bi'na hadzulnya minar rahmah. Yakur rabbir hamhumma kama rabbayani Dan hendaknya kalian merendahkan ya tawadhu rendah diri di hadapan kedua orang tua dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tua dan katakanlah ya Allah sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah merawatku tatkala masih kecil. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat yang pertama, maka kita dapati orang-orang yang memutuskan silaturahmi, maka mereka akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mengatakan, ulaikal ladzina la'anahumullah yaitu orang-orang yang memutuskan tali kekerabatan mereka maka mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuat mereka menjadi tuli dan Allah mutakan pendengaran eh, penglihatan mereka. Demikian juga dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan demikian ulaika lahumul la'nah orang-orang yang memutuskan silaturahmi yang telah diperintahkan oleh Allah untuk disambung maka kata Allah Subhanahu wa taala ulaika lahumul bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dan untuk mengingat bagaimana kebaikan mereka di masa lampau yang telah merawat kita dengan penuh susah payah. Dan hendaknya seorang anak menjauhi sikap memutuskan silaturahmi terhadap kedua orang tuanya Bahkan meskipun dengan ta'afuf, meskipun dengan mengucapkan ah, ya, ini merupakan salah satu bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Salah satu bentuk memutuskan silaturahmi terhadap kedua orang tua apalagi sampai mengangkat suara, apalagi sampai menghardik dan membentak kedua orang tua ini semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت متفق عليه هذا الحديث أيها الإخوة الكرام من الأحاديث العظيمة في بيان خطورة عقوق الوالدين وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام ويكفي دلالة على عظم هذا الجرم أن الله سبحانه وتعالى قرنه بالإشراك بالله قال كبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين والإشراك بالله هو أعظم الذنوب على الإطلاق وهو إضاعة للحق الواجب للعباد على الله وهو إخلاص الدين لله وكل والدين هو إضاعة لأعظم الحقوق وهو حق الوالدين فقرن بين حق آه، آه، التحذير من إضاعة حق والتحذير من إضاعة حق الوالدين وإضاعة حق الله بالإشراك وإضاعة حق الوالدين بالعقوق فهذا من أعظم الدلائل على خطورة آه، العقوق وأنه من كبائر الإثم وعظائم الذنوب وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وهذا فيه التحذير من قول الزور وهو الكذب وشهادة الزور وهو الشهادة بالكذب محذرا من ذلك وكان عليه الصلاة والسلام متكئا فجلس تنبيها على خطورة هذا الأمر وأن الذي يكذب يشهد شهادة الزور ويقول قول الزور أساء لنفسه إساءة عظيمة جدا بفعله لهذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب وأيضا أساء إلى المشهود له لأنه آه، آه، مكنه من أخذ مال لا يستحقه بتلك الشهادة وأيضا أساء من أساء إلى المشهود عليه لأنه ظلمه شهادة الزور خطيرة جدا وأضرارها جسيمة وهي معدودة في كبائر الذنوب وعظائم الآثام Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari sahabat Abu Bakar Nufai bin Al-Harith radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa besar yang paling besar? Rasulullah SAW mengucapkannya tiga kali. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Kulna bala ya Rasulullah. Kami berkata, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, La isyraku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ukukul walidain. Dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa kana muttaki'an fajalasa. Nabi SAW tadinya berbaring, kemudian atau bersandar. Kemudian Rasulullah SAW duduk, Kemudian beliau berkata, "Ala wa qaulu zur." Hati-hatilah terhadap perkataan dusta, wa syahadatu zur dan hati-hatilah kalian terhadap ya persaksian yang dusta. Famazala yukarriruha hatta qulna daitahu sakat. Nabi SAW terus mengulang-ulangi hal ini ya bahwasanya di antara dosa terbesar yang paling besar kata Nabi SAW perkataan dusta dan persaksian dusta perkataan dusta dan persaksian dusta perkataan dusta dan persaksian dusta Rasulullah SAW mengurang, mengulanginya terus, terus sampai-sampai kami berkata seandainya beliau diam hadis ini hadis yang sahih yang dilewatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala Hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang agung yang menjelaskan tentang besarnya atau bahayanya untuk durhaka kepada kedua orang tua. Bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua merupakan salah satu dari dosa-dosa besar, bahkan dosa terbesar di dosa-dosa besar. Ya. Cukup kita mengetahui tentang besarnya dosa berdurhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis ini Allah ah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggandengkan tentang durhaka kepada kedua orang tua dengan dosa kesyirikan. Rasulullah SAW gandengkan antara dosa syirik dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Dan kita tahu bahwasanya dosa syirik merupakan dosa terbesar secara mutlak. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kesyirikan. Kesyirikan lebih besar daripada dosa membunuh, daripada dosa apapun, mencuri, lebih, lebih besar dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dosa syirik ini digandengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan menunjukkan akan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kalau kesyirikan merupakan bentuk dari menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki hak yang tidak bisa diganggu gugat yaitu Allah adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Akan tetapi kalau seorang melalaikan hak ini maka dia pun terjerumus dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tentang durhaka kepada kedua orang tua. Orang tua memiliki hak untuk dihormati, untuk dibaiki, ya akan tapi seorang tatkala melalaikan hak ini maka dia telah terjerumus dalam durhaka kepada kedua orang tua dan ini merupakan salah satu dosa terbesar dari dosa-dosa besar. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis ini disebutkan oleh Abu Bakar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mutakian. Shallallahu Alaihi Wasallam tadinya bersandar atau berbaring. Kemudian fajalasa. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun duduk dan berkata, Ala wa qaulu zur wa syahadatu zur. Hati-hatilah kalian terhadap perkataan dusta dan hati-hati kalian terhadap persaksian dusta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mengulang-ulangi perkataan beliau tersebut sampai-sampai para sahabat menyatakan seandainya beliau diam atau berhenti dari perkataannya tersebut. Hal ini menunjukkan akan bahayanya perkataan dusta dan juga bahayanya persaksian dusta. Kenapa? Karena seorang yang melakukan persaksian dusta, sungguhnya dia telah berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Ya, kenapa? Dia telah melakukan dosa besar. Dia telah berbuat buruk kepada dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri dengan melakukan dosa besar. Kemudian dia juga telah berbuat buruk kepada orang yang dia bela dengan persaksian dosanya tersebut. Dia bela orang tersebut dengan persaksian dusta. Kenapa orang tersebut akhirnya mengambil harta orang lain dengan kotoliman tanpa hak dia mengambil harta orang lain karena persaksian dusta yang dilakukan oleh orang ini. Kemudian yang ketiga dia telah berbuat kezaliman juga berbuat uh, keburukan kepada lawan dari orang tersebut Ya, kenapa orang tersebut telah terzalimi? Haknya diambil, hartanya diambil karena persaksian dari orang ini persaksian dusta. Oleh karenanya seorang melakukan persaksian dusta, sungguhnya dia telah melakukan salah satu dari dosa terbesar dari dosa-dosa besar. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري قال اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم هذا الحديث عدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام أربعة من آه، كبائر الذنوب بدأها بالإشراك بالله وهو أعظم الذنوب ثم قرن به مباشرة عقوق الوالدين هو نظير حديث أبي بكر المتقدم في الدلالة على خطورة العقوق وأنه من كبائر الذنوب وعظائمها وأنه قرن بالإشراك بالله سبحانه وتعالى ثم ذكر قتل Kemudian Al Imam rahimahullah bawakan satu hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata al-kabair dosa-dosa besar adalah al-isyraku billah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala wa uququl walidain dan durhaka kepada kedua orang tua wa qatlun nafs dan membunuh jiwa wal yaminul ghamus dan persaksian yang dusta hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan empat dosa-dosa besar dan yang paling besar di antara empat dosa-dosa besar tersebut adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar secara mutlak yang paling besar. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Nabi SAW menggandengkan antara berbuat syirik dengan durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini sama seperti hadis sebelumnya, hadis Abu Bakar yang telah kita bahas tadi. Tatkala digandengkan antara syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua menunjukkan akan besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan tentang qatlun nafs membunuh jiwa, seorang membunuh tanpa hak. Ini juga merupakan dosa besar. Dan yang terakhir Rasulullah SAW menyebutkan tentang al yaminil gomus, yaitu sumpah yang tercelupkan. Ya, kalau kita artikan secara bahasa, sumpah yang tercelupkan artinya sumpah palsu, sebagaimana perkataan Al Imam rahimahullah, al-yaminul gomus allati yahlifuha kadziban amidan. Summiyat gomusan li'annaha takhmisul halifa fil ithm. Al-yaminul ghamus yaitu sumpah yang dilakukan oleh seorang dengan sengaja dengan dusta secara sengaja dan dinamakan dengan gomus ya yang artinya tercelupkan atau menenggelamkan kenapa karena sumpah palsu tersebut akan menenggelamkan orang yang bersumpah palsu tadi ke dalam uh, dosa ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه إلى رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه التحذير من شتم الرجل والديه سواء كان ذلك تسببا أو مباشرة تسببا كما جاء في هذا الحديث لأن الصحابة استبعدوا أن يسب الرجل والديه مباشرة قالوا هل يشتم الرجل والديه استبعادا لذلك فقال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه وهذا لعن للوالدين بالتسبب لعن للوالدين بالتسبب ودل الحديث على أن المتسبب في فعل الشيء وحصوله بمنزلة المباشر له والفاعل له ولهذا لم الرجل في شتم والديه كان كمن سبهما مباشرة والنوع الثاني من سب الوالدين السب المباشر والعياذ بالله وفي الحديث لعن الله من لعن والديه حديث علي رضي الله عنه فلعن الوالدين سواء كان مباشرة أو تسببا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام والتسبب في سب الوالدين هو أن يشتم الرجل أقرباء الناس يعني يشتم أبا شخص أو أمه فيتسبب في شتمهم لوالديه فيكون كمن سب والديه لأنه تسبب في شتم آه، الوالدين والمتسبب بمنزلة المباشر Kemudian Al-Imam Rahimahullah membawakan hadis berikutnya juga dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi." Di antara bentuk dosa-dosa besar adalah seorang mencela kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah, wa hal yashtimur rajulu walidayhi? Maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada seorang yang mencela kedua orang tuanya?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, benar ada." yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu. Dia mencela ayahnya orang lain, kemudian orang lain tersebut akhirnya mencela ayahnya pula. Wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Dia mencela ibunya seseorang, maka orang tersebut pun mencela ibunya. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain, inna min akbaril kabair ayyal ana rajulu walidayhi. Di antara dosa besar yang paling besar yaitu seorang laki melaknat kedua orang tuanya. Maka dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana seorang melaknat kedua orang tuanya? Maka Nabi SAW menjelaskan, ya subur rojulu abar rojuli. Seorang mencela ayah orang lain, subuh abahu. Maka orang itu pun mencela ayahnya. Wa subuh ummahu subuh ummahu. Dia mencela ibunya orang lain, maka orang lain tersebut mencela ibunya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan tentang peringatan akan bahayanya mencela kedua orang tua apakah dengan secara secara langsung mencela kedua orang tua secara langsung ataupun tasabuban yaitu dia yang menyebabkan timbulnya pencelaan tersebut atau timbulnya pelanatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini ya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ada seorang lelaki yang mencela atau melaknat kedua orang tuanya maka para sahabat heran para sahabat heran akan apakah mungkin terjadi demikian sehingga mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wa hal yashtimu rajulu walidayhi?" Apakah ada seorang yang mencela kedua orang tuanya? Ini perkara yang aneh. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya itu mungkin terjadi dengan cara tasabuban, dengan cara tidak secara langsung, akan tapi anaknya itu sendiri yang menyebabkan timbulnya pencelaan terhadap ayahnya. Sebagaimana kata Nabi Alaihi sallallahu Wasallam yaitu yasubur abar rajul fayasubu abahu. Dia mencela ayahnya orang lain, maka orang lain tadi pun membalas dan mencela ayahnya. Wa yusubu ummahu, dia mencela ibunya orang lain, orang yang ibunya dicela tadi pun membalas dan mencela ibunya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya uh, al-mutasabbib seorang yang menyebabkan timbulnya laknat terhadap ayahnya atau terhadap ibunya, maka kedudukannya seperti al-mubashir, seakan-akan dia yang telah melakukannya secara langsung karena sebagaimana ditunjukkan oleh uh, hadis ini. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga di antara bentuk yang e, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala mencela atau melaknat secara langsung. Kalau dalam hadis, hadis ini disebutkan tentang mencela secara tidak langsung tetapi karena dia yang menyebabkan timbulnya celaan tersebut, terlebih lagi jika melakukan pencelaan dan pelaknatan kepada kedua orang tua secara langsung. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah Allah melaknat siapa? Man la'ana walidayhi orang yang melaknat kedua orang tuanya sebagaimana disebut dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang yang melaknat kedua orang tuanya secara langsung ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hati-hati jangan sampai kita sembarang mencela seorang yang mencela karib kerabat orang lain, telah mencela ayahnya, mencela pamannya, mencela anaknya, mencela karib kerabatnya, maka orang tersebut bisa jadi membalas dengan melaknat dan mencela ayah dan ibunya sendiri. Oleh karenanya dia yang menyebabkan ayah dan ibunya terlaknat atau tercela dan dia juga yang menanggung dosanya dan merupakan salah satu bentuk dari dosa-dosa besar. ثم أورد رحمه الله حديث أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، قال لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم متفق عليه وهذا أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه التحذير الشديد من قطيعة الرحم وأن القطيعة من كبائر الذنوب لأن الكبيرة ما توعد عليها بلعن أو منع من دخول الجنة أو إخبار بدخول النار أو نفي للإيمان أو نحو ذلك وهذا الحديث قال فيه عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع والنفي لدخول الجنة يدل على عظم جرم من كان كذلك آه، في قطيعة الرحم وهذه عقوبة القاطع عند الله سبحانه وتعالى فيجب عليه أن يحذر من ذلك اشد الحذر وان يتجنب هذا العمل عليه هذا الوعيد الشديد بقول نبينا عليه الصلاه والسلام لا يدخل الجنه قاطع Kemudian Al Imam rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abu Ham, Abu Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'." Seorang yang pemutus tidak akan masuk surga. Seorang yang memutuskan maka tidak akan masuk surga. Sofyan tatkala meriwayatkan hadis sini beliau berkata, yakni qati'a rahim, yaitu maksud Nabi SAW yaitu yang memutuskan silaturahim. Hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Dalam hadis ini ada peringatan keras dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang bentuk memutuskan silaturahmi dan bahwasanya memutuskan silaturahmi merupakan salah satu daripada dosa-dosa besar. Karena kita tahu bahwasanya namanya dosa besar. Apa sih definisinya? Dosa besar yaitu perkara yang telah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan ancaman khusus atau Allah mengabarkan bahwasanya dia akan masuk dalam neraka jahanam jika melakukan perkara tersebut atau dikabarkan bahwasanya Allah akan mencegah dia masuk surga gara-gara melakukan perbuatan tersebut atau dinafikan iman darinya gara-gara melakukan amalan tersebut. Dan dalam hadis ini dijelaskan kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah. Dia tidak akan masuk surga. Siapa orang yang memutuskan silaturahmi? Ini menunjukkan bahwasanya silaturahmi termasuk dari dosa besar. Ya. Dan kondisi seorang tidak masuk dalam surga, ini menunjukkan akan besarnya yaitu haramnya bentuk memutuskan silaturahmi. Jadi ini merupakan hukuman bagi orang yang memutuskan silaturahmi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang hendaknya berhati-hati jangan sampai nekat melakukan dosa ini yang telah diperingatkan dengan peringatan keras oleh Nabi SAW bahwasanya pelakunya tidak akan masuk surga yaitu memutuskan silaturahmi. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات وأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه قال الإمام النووي رحمه الله قوله منعا معناه منع ما وجب عليه وهات طلب ما ليس له ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة وقيل وقال معناه بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع وإضاءة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا وترك حفظه مع إمكان الحفظ وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه قال وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله كحديث وأقطع من قطعك وحديث من قطعني قطعه الله وهذا الحديث حديث آه، المغيرة اشتمل على جملة من المحرمات بدأها عليه الصلاة والسلام بعقوق الأمهات وفي ففيه تحريم العقوق حقوق الأمهات وأيضا كذلك الآباء لكن خصت الأمهات بالذكر لعظم حق الأم ولضعفها وشدة آه، حاجتها وبقية ألفاظ الحديث تقدم آه، شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى لها بما فيه كفاية ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أيها الإخوة المستمعون أجمعين بما سمعنا وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يعيذنا من العقوق والقطيعة وأن يمن علينا بالبر والصلة والإحسان إنه ولي الفضل والجود والامتنان وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kemudian hadis yang terakhir uh, yang dibawakan oleh Al-Imam rahimahullah dalam bab ini tentang uh, durhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan silaturahmi yaitu hadis dari Abu Isa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah Ta'ala harrama alaikum uquqal ummahat. Uquqal ummahat. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengharamkan kepada kalian durhaka kepada para ibu. Waman an wahad dan Allah Subhanahu wa taala juga melarang ya seorang yang hanya bisa uh, man an wahad nanti insyaallah akan ada penjelasannya. Demikian juga Allah melarang wa'dal banat yang mengubur anak-anak wanita dalam keadaan hidup. Hidup-hidup dikuburkan. Wa karihalakum qila wa qal dan Allah membenci bagi kalian qila wa qala wa kasratus su'al dan terlalu banyak meminta wa al mal dan membuang uh, harta atau menyia-nyiakan harta. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala ini menjelaskan tentang beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka atau memulai tentang perkara-perkara yang haram tersebut dengan menyebutkan tentang ukukul ummahat, bentuk durhaka kepada para ibu. Ya. Tentunya durhaka kepada bapak juga tidak diperbolehkan dan juga merupakan dosa besar sebagaimana durhaka kepada para ibu. Ya. Akan tetapi kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan durhaka kepada para ibu? Karena tentunya kita tahu hak ibu lebih besar daripada hak ayah. Ya, karena hak ibu sangatlah besar sehingga dikhususkan penyebutannya di sini. Yang kedua, bahwasanya ibu adalah seorang yang lemah. Beda dengan ayah, kalau seorang mungkin durhaka kepada ayahnya, ayahnya bisa jadi marah, bisa jadi memukulnya. Akan tapi jika ibu, ibu jika durhaka ini tidak bisa berbuat apa-apa dia seorang wanita yang lemah. Oleh karena jangan sampai seorang durhaka kepada uh, kedua orang tuanya, baik durhaka kepada ibunya maupun kepada ayahnya. Adapun lafal-lafal yang berikutnya ya telah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam perkataannya di sini beliau mengatakan tentang man'an wahad man'an artinya mencegah apa yang wajib dia lakukan yaitu dia hanya hanya bisa adapun hak meminta apa yang bukan haknya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharapkan seorang yang dia punya hak tidak dia tunaikan tetapi hanya bisa meminta perkara yang bukan hak dia. Jadi kalau meminta perkara yang bukan hak dia semangat, tetapi kalau ada kewajiban yang harus dia lakukan dia tidak melakukannya. Kemudian wa'dul banat, Allah mengharamkan wa'dul banat. Wa'dul banat adalah menguburkan anak-anak wanita dalam keadaan hidup-hidup. Jadi masih hidup-hidup kemudian dilemparkan dalam kuburan kemudian ditutup sehingga mereka meninggal ya, dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Kemudian qila waqal maknanya adalah ya Allah haramkan kila wakal atau membenci kila wakal maknanya yaitu menyampaikan semua apa yang didengarkan oleh seorang setiap dia mendengarkan suatu dia sampaikan sehingga dia mengatakan dikatakan demikian si fulan telah berkata demikian padahal dia tidak yakin tentang kebenaran apa yang dia dengar tersebut bahkan dia tidak menyangka tentang kebenaran apa yang dia dengar tersebut setiap apa yang dia dengar dia sampaikan ini ada orang hobinya seperti ini, ini sukanya kilau, kalau katanya begini, katanya si fulan gitu. Setiap apa yang dia dengar, dia sampaikan. Oleh karena disebutkan, wa kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Sungguhnya seorang cukup dikatakan pendusta jika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar, ya, karena apa yang dia dengar dia sampaikan bisa jadi yang dia dengar itu adalah perkara yang tidak benar, perkara yang dusta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kata Imam Nawawi rahimahullah, di antara bentuk menyanyiakan harta adalah bentuk tabzir, mubazir atau e, e, menghabiskan uang pada perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh syariat, tidak sesuai dengan tujuan akhirat dan dunia, tidak ada faedahnya. Ya, ini adalah bentuk yang menyanyiakan harta diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bentuk menyanyiakan harta yaitu seorang tidak menjaga hartanya padahal dia mampu untuk menjaga hartanya tersebut akhirnya dicuri orang atau diambil orang atau akhirnya hartanya tersebut rusak padahal dia mampu untuk menjaganya. Kemudian di antara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kasratus soal, terlalu banyak minta, yaitu al-ilha fi ma la hajata ilaihi. Yaitu apa namanya berusaha minta-minta terus, ngeyel minta padahal perkaranya tidak terlalu dia butuhkan, tapi dia begitu suka suka minta-minta dan suka uh, apa namanya kalau sudah minta uh, terlalu memaksa ya padahal dia tidak butuhkan perkara tersebut. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa fil babi ahaditsu sabaqat fil babi qablahu. Dan dalam bab ini banyak hadis-hadis yang telah lalu penyebutannya. Seperti hadis yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqta'u man qata'aki. Aku akan memutuskan orang yang memutuskan engkau wahai silaturahmi. Demikian juga hadis uh, silaturahmi pernah, rahim pernah berkata, "Man qata'ani qata'ahullah." Barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya. Demikianlah para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa disampaikan Syekh pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkah kita di atas jalan yang benar dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sikap durhaka kepada kedua orang tua dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, mengambil kesempatan yang sangat besar yang Allah lapangkan untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawwa. Hafizahullah taala. Baik. Jazakallahu khairan kepada Fadilatul Syekh dan Al Ustaz yang telah menerjemahkan. Untuk selanjutnya Khotal Islam ada uh, menit waktu kita untuk menyampaikan pertanyaan yang telah masuk melalui pesan singkat di sore hari ini. Yang pertama dari pendengar kita, ya Syekh Barakallahu fi Bagaimanakah apabila orang tua kita mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang haram semisal dari e, pajak yang membuat saya dan keluarga malas untuk bersilaturahim kepada mereka. Saya dan anak-anak sering diberikan makan dan minum oleh orang tua yang berpenghasilan haram tersebut. Bagaimanakah nasihat Syekh terhadap hal ini? Jazakallah khairan. نريد الأولاد يأكلون منه آه، <clears throat> نصيحتي لك أن <clears throat> تحرص على زيارة والدك وإن كان <clears throat> يعمل مثل هذا العمل وتحرص أيضا على آه، مناصحته بالرفق والتي هي أحسن وموردا له آه، الأدلة وأن تكون كريما مع والدك حسن التعامل وايضا مع الوالده فهذا من حقوق الوالدين العظيمه اذا كان الوالد لو كان على الشرك ويدعو ابنه على الشرك نهي عن آه، القطيعه والمقاطعه كما في قوله تبارك وتعالى وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ما قال اقطعهما او عقهما أو لا تزرهما أو ابتعد عنهما قال صاحبهما في الدنيا معروفا والذي يعمل في المكس دون ذلك فالواجب عليك أن تحرص على زيارة الوالدين وتقديم الخدمة والإحسان لهما فهذا من الأمور التي يلزمك العناية بها ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم أيها الإخوة المستمعون لكل خير إنه سميع قريب مجيب وشكر الله لكم حسن آه، استماعكم وطيب متابعتكم وشكر الله للإخوة القائمين على هذه الإذاعة والإذاعات المتعاونة وفق الله الجميع لكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Uh, Syekh menasihatkan kepada yang bertanya hendaknya terus menziarahi kedua orang tuanya ya. meskipun ayahnya uh, demikianlah pekerjaannya ya pekerja. dan senantiasa dia berusaha untuk terus senantiasa menasihati ayahnya dan jangan lupa tatkala menasihati dengan cara yang lembut juga mendatangkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang uh, uh, pekerjaan ayahnya tersebut ya dan hendaknya dia menjadi anak yang baik kepada ayahnya, demikian juga kepada ibunya, muamalah yang indah terhadap keduanya. Kita tahu bahwasanya jika seorang ayah dalam keadaan syirik bahkan memaksa anaknya untuk berbuat syirik, maka sang anak tetap harus diperintahkan berbakti kepada kedua orang tuanya yang syirik dan mengajaknya kepada kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa kata Allah Subhanahu wa taala dan jika keduanya kedua orang tua ya memaksamu untuk berbuat kesyirikan yang kau tidak miliki ilmu, maka jangan kau taati keduanya. Akan tapi pergaulilah keduanya dengan cara yang yang baik. Allah tidak mengatakan kalau kedua orang tuamu syirik maka durhakailah kedua orang tuamu. Kalau kedua orang tuamu musyrik maka jangan kunjungi kedua orang tuamu. Allah tidak mengatakan kalau kedua orang tuamu musyrik maka putuskanlah silaturahmi. Akan tapi Allah menyuruh wasahibuhuma fid dunya marufa Hendaknya eh, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Tentunya orang yang bekerja di perpajakan ya kedudukan lebih ringan daripada orang yang melakukan uh, kesyirikan. Oleh karenanya seorang hendaknya berusaha untuk berusaha berkhidmah kepada membantu kedua orang tuanya dengan perkara-perkara yang menyenangkan kedua orang tuanya. Demikian saja. Uh, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.